BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Dulu aku seorang anak penurut hampir tidak pernah membantah perkataan orang tua. Tapi sekarang, aku merasa lain. Aku merasa bapak dan ibu tidak bersahabat lagi denganku. Tidak seperti dulu. Sekarang mereka tidak lagi ramah, bahkan terus-menerus mencurigaiku, mengawasiku dari pagi hingga malam tiba. Dari sejak aku terbangun hingga kembali tidur. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Dengan niat yang baik, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Mas Niko akan mampu kembali menjadi tumpuan keluarga dan bukannya tersesat di desa Jatisari bersama seorang gadis desa. Uh, sebentar, Kiro. Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyoprokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran Tak ada manusia yang sempurna dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kira-kira sebulan yang lalu, Mertongunut hampir dua hari sekali pergi ke desa Jatisari. Sampai saat ini dia belum berhasil mengorek keterangan mengenai sebab-sebab Mas Jatmiko pergi ke rumah Kilura. Hari itu pun Mertongunut sedang menunaikan tugasnya. Karena lelah dan haus, dia istirahat di sebuah warung kecil di pinggiran jalan. Sambil minum secangkir kopi dan menikmati makanan kecil, dia mendengarkan dua orang warga desa yang sedang membicarakan perihal dan masjid Miko junjungannya. Makanya Kisuro, saya sudah kasih peringatan, hati-hati. Kalau soal Sejaning sih gampang, dia orang desa, bisa diatur. Tapi kalau soal laki-lakinya, bangsawan yang namanya Raden Masjid Miko, jangan main-main Kisuro. Dia anak seorang tumenggung, anak panglima perang. Kalau sampai Kisuro berani berurusan sama dia, Kisuro akan berhadapan dengan bapaknya. <laughs> Itu hanya pikiran saja, Panu. Aku tidak pernah mikir sampai ke situ. Siapa yang berani melawan pemerintah Mataram? Ha? Lagi pula kan Stianingsi itu belum ada yang punya. Jadi ya aku juga punya hak untuk memilikinya. Hah? Hmm. uh, <laughs> Kisana, ya. siapa ya? Sepertinya Kisanak bukan warga desa Jatisari. Hmm, ah, saya memang bukan warga desa ini. Saya pergi ke Jatisari karena ada urusan. Urusan apa Kisanak? Ah. mau beli kayu? Mau beli bambu? Huh? Mau berapa ratus batang? Aku punya kebunnya. Mau kayu jati yang ukurannya segini, aku juga sedia. Huh? <laughs> Betul Kisanak. Ki Pangga ini juragan kayu jati yang terkenal. <laughs> Bahkan kayunya sampai dikirim ke Batavia segala. Ya. Ah, untuk bikin mebel, lemari, kursi, dan barang-barang mewah yang lain. Betul itu. Juga bisa dibikin patung mm -hmm. atau perhiasan-perhiasan ukir seperti kaligrafi. Mm. <laughs> oh ya, apa kayunya punya sendiri atau punya orang lain? <laughs> Ah, ah, punya sendiri ke sana. Oh, <laughs> iya. Di iya. Surapangga ini tanahnya luas sekali. Iya, iya. Itu bukit yang tinggi itu. Oh, itu. Sampai ke sebelah sana. Mm -hmm. Wah, semuanya itu punya Kisuro. Wah, ini wah, wah, wah, Kisuro wah. ini. Iya, iya, iya, iya. <laughs> Tanahnya itu berupa gunung. Wah, gunungan Isinya ya. Iya, macam-macam tanaman mm-hmm. macam-macam. Hmm. Ada hutan bambu, Wah, hutan mm-hmm. rotan, dan masih banyak jenis tanaman hutan yang lain. Oh. Bahkan pernah diduga tanahnya Kisuro Pangga ini juga itu loh ah, Kenapa? mengandung emas. Wah, wah, wah, wah. Waduh, pasti Kisuro kaya raya ya. Jangan tanya Kisanak. Hmm. Di desa di sekitar kaki Gunung Merapi ini Kisuro Pangga orang yang paling kaya. Ya. <laughs> Banyak kepala desa di sini, tapi yang paling kaya dan paling dermawan ya Kisuro Pangga ini. Oh, <laughs> sudah terkenal kok dia, benar. Iya, iya. uh, <laughs> tapi sebenarnya tidak boleh menebang pohon seperti itu. Saya lihat ya, bukit di sebelah sana itu sudah mulai gundul. Pasti daerah ini nanti lama-kelamaan menjadi kering. Ya, bisa gersang begitu. Sebenarnya ada peraturannya loh. Pemerintah Mataram melarang keras siapapun menebang pohon yang usianya 50 tahun ke atas. Loh, loh, loh. Kenapa ke sana? Uh, Uang pohon itu pohonku sendiri kok. Mau <laughs> saya tebang atau saya biarkan ya terserah saya. uh, tidak bisa begitu, Kisuro. Walaupun pohon sendiri, tapi kan pemerintah memegang urusan dan aturannya. Hmm. Nebang pohon ada aturannya. Tidak bisa sembarangan, Ki dilarang keras menebang pohon sehingga menyebabkan daerah itu menjadi gundul. Sebab nantinya akan bahaya. Nah, kalau hujan deras bisa banjir, bisa longsor, dan bisa menimbulkan bencana alam ah. yang lain, Ki. <laughs> Aku tidak tahu soal-soal seperti itu. Lagi pula bukan urusanku itu. Itu kan urusan pemerintah Mataram. Sedangkan aku kan warga desa biasa. Apa yang kulakukan selama ini juga dilakukan oleh leluhur-leluhurku dulu. Aku kan hanya meneruskan adat istiadat mereka. Ya, kalau mereka menebang pohon, aku juga boleh ha, menebang pohon. Hmm. Asalkan pohonku sendiri, bukan pohon milik orang lain, begitu ya, kan? <laughs> ya, terserahlah kalau Kisuro punya pendapat sendiri. Oh ya, tapi ngomong-ngomong, hmm? tadi saya dengar Kisuro nyinggung-nyinggung nama Setianingsih. <laughs> Maaf, Setianingsih itu siapa ya? Setianingsih itu anaknya Kilurah Jatisari. Orangnya hmm. wah <laughs> cantik sekali. Ya, oh, ya. Kembang desa. Iya iya iya. Banyak yang mengaguminya dan ingin menjadikannya istri, <laughs> termasuk majikanku ini, Kisuro Pangga. <laughs> Iya iya. Uh, jadi Setianingsi itu anak kepala desa Jatisari ya, hmm. Iya betul. Iya. Hmm. Nah, lalu kok tadi juga saya dengar sampai menyebut-nyebut nama Jatmiko. Jatmiko itu siapa ya? Ah, uh, begini. Dengar ya kisanak ya. Iya. Jatmiko itu seorang bangsawan, seorang priayi, putra Tumenggung Jayeng Logo, Panglima Perang Mataram. Oh. Saya mendengar kabar katanya dia naksir Setianingsih. Iya, iya, nah, iya. Kalau senang sama Setianingsih ya, dia harus menyingkirkan aku dulu. Iya kan Panut? Hmm? Oh. <laughs> Betul itu. Dan tidak gampang loh menyingkirkan Kisro Pangga sebab anak buahnya banyak yeah. puluhan orang. <laughs> Iya, iya, iya. Iya, tapi boleh saja kalau mau dicoba. Hmm? <laughs> Sebenarnya anak ini mau apa? Kok tanya-tanya segala macam? Uh, uh, sedang menyelidiki apa ini? Uh, uh, uh, tidak, Kisaro, tidak. Aku sedang tulan-tulan saja, oh. main-main, oh dan aku punya niat untuk silaturahmi pada keluarga aku di Jatisari. <laughs> Begini, aku ini masih punya sanak famili di sini. Hmm, <laughs> siapa nama orangnya? Uh, uh, rumahnya di mana? uh, <laughs> maaf, aku tidak bisa mengatakannya. Uh, uh, sudah Pak, berapa semuanya? Saya tambah tahu gorengnya satu, sama nasi pecel tadi ya setengah. Jadi berapa semuanya? Pagi cerah, Jatmiko dan Belendu memacu kudanya ke arah gugusan bukit di kaki Gunung Merapi. Karena melewati jalanan pintas, mereka lebih cepat tiba di desa Jatisari. Tapi mereka tidak menuju ke rumah Kilora, melainkan menyusuri pinggiran desa ke arah rimbunan hutan jati di sebelah selatan. Belendung berkuda di depan sebagai penunjuk jalan. Setelah melewati beberapa pertigaan dan persimpangan jalan, mereka pun tiba di rumah kediaman Wiro Kerti. Wiro Kerti adalah adik kandung Pak Karto Tentrem, bapaknya Belendung. Jadi Belendung memanggil laki-laki setengah tua itu dengan sebutan Pak Le atau Paman. Wiro menerima Jatmiko di ruangan serambi belakang mereka duduk di atas tikar sambil menikmati hidangan ala kadarnya yang disediakan tuan rumah. Hmm, jadi ini toh yang namanya Denmas Jatmiko. Iya, Paman. Beliau ini putra Gusti Tumenggung Jayang Logo. Masih keturunan ngaluhur. Keturunan bangsawan. Kaum ningrat. Hmm. Jadi bukan orang sembarangan seperti kita-kita ini, Paman. Oh, ya ya ya ya ya. Lah, terus sekarang rencananya bagaimana, Blendung? Hah? Uh, begini, Paman. Dulu kan sudah saya ceritakan persoalan yang dihadapi dan Mas Jatmiko ini pada Paman Wiro. Persoalan dengan anak gadisnya Ki Kilurah Jatisari dengan itu Setioningsih. Iya, hmm. benar sekali Paman Wiro Kerti. Ya, ya. Nah, Berhubung sepertinya kilurah dan nyilurah kurang setuju, hmm. sehingga mereka terpaksa mencari tempat lain untuk mengadakan pertemuan. Nah, kukira tempat Taman Wiro ini yang paling tepat. Soalnya, hmm? letaknya terpencil dan suasananya sunyi sepi. Jarang orang lewat sini. Nah, bagaimana Paman? Tidak keberatan ya? Oh, uh, wah Bagaimana ya? Sebenarnya aku kurang serak juga. Masalahnya Denmas Jatmiko ini putra seorang tumenggung. Lah, nanti kalau aku terseret-seret bagaimana? Uh, kalau soal Kilurah Jatisari, aku masih bisa menghadapinya. Tapi kalau Gusti Tumenggung, ayo. Uh, begini paman, yang penting hubungan mereka tetap dirahasiakan paman. Hmm. Jangan ceritakan sama siapa-siapa kalau mereka bertemu di sini. Hmm, ya ya ya ya. Baiklah, baiklah. Tapi kalau sampai ada apa-apanya, aku tidak berani tanggung jawab loh ya. Ah, jangan takut, Paman. Pokoknya kalau sampai terjadi apa-apa, kami tidak akan menyeret-nyeret Paman Wirokerti. Ketika mereka tengah ngobrol tentang berbagai macam hal, saat itulah Seorang gadis melintasi halaman. Jatmiko tersentak. Gadis itu seketika berdiri termangu. Setyaningsi. Deng Mas? Baik Setianingsih maupun Jatmiko sendiri merasa lega dan bahagia. Wira ruangan bilik khusus yang cukup nyaman serta luas untuk pertemuan mereka. Dari jendela ruangan bilik yang terbuka, mereka dapat melihat pokok-pokok pohon jati dan rimbunnya semak-semak liar di kejauhan sana. Pemandangan memang cukup indah. Sudah lama menunggu, Den Ah, tidak. Aku juga baru saja tiba. Kamu bagaimana? Tidak kesulitan mencari alasan untuk meninggalkan rumah? <laughs> Saya pamit mau pergi mengunjungi teman, Den Mas. Kilura dan Yilura tidak curiga? Sepertinya tidak. Tapi entah kalau pertemuan seperti ini terus berlanjut. Kalau begitu, kita tidak usah sering kali bertemu. Seminggu sekali aku kira cukup. <laughs> ah, aku kangen sekali sih. Ah, Aku bahkan mimpi bertemu denganmu di suatu tempat. Entah di mana tempat itu, tidak jelas. Aku gembira sekali. Kamu banyak tersenyum, tapi aku kecewa begitu terbangun. <laughs> Rupanya hanya sekedar mimpi. <laughs> Tapi sekarang aku tidak sedang bermimpi, iya kan? <laughs> ah, Den Ah, Uh, standing sih. Hmm? Apa yang tengah kau pikirkan? Uh, tidak, Den Saya tidak memikirkan apa-apa kok. Jangan begitu. Sepertinya kamu sedang meragukan sesuatu. Iya kan? Hmm. <laughs> Aku dapat melihat dari pancaran matamu. Kita tidak bisa terus-menerus mengadakan pertemuan seperti ini selamanya. Siapa yang mengatakan selamanya? Uh, kalau tidak selamanya, lalu bagaimana, Denmas? Aku tahu apa yang merisaukan hatimu. Sekarang dengar. Suatu saat nanti, entah kapan, kalau aku merasa sudah siap, aku akan datang untuk mengambilmu menjadi istri. Aku akan langsung minta kepada Kilurah dan Nyilurah Aku tidak peduli apakah mereka setuju atau tidak setuju. Aku juga tidak peduli apa pendapat dan sikap orang tuaku. Bagiku, Setia Ningsi harus menjadi istriku. Dan suatu saat nanti, dia akan melahirkan anak-anakku. Ah, Denmas. um, <laughs> kapan saat itu akan tiba, Denmas? Pertemuan di rumah kediaman Wirokerti berlangsung dengan lancar. Dan pertemuan itu disusul dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Hubungan mereka semakin lama semakin akrab. Cinta Jatmiko pada Setio Ningsih semakin mendalam. Demikian pula sebaliknya. Sampai suatu saat, entah pertemuan yang keberapa kalinya, saat itu sudah menjelang sore hari. Pertemuan sudah selesai Jatmiko dan Blendung siap-siap pulang ke Mataram. Ketika Ningsih melangkah meninggalkan halaman rumah kediaman Wirokarti, dari balik rimbunan daun-daun perdu, sepasang mata mengawasinya. Mata milik Kipulah Jatisari. Setioningsi. Ya, Pak. Kami ini orang tuamu. Orang tua itu walaupun bodoh, tapi pengalamannya dan punya penalaran lebih baik dibandingkan anak muda seperti kamu ini. Jadi jangan coba-coba membohongi orang tua, membodohi orang tua, ya? Sudah, Lando Setianingsih, jangan terlalu berharap. Kita semua tahu dan Mas Jatmiko itu siapa. Tidak mungkin kalian bisa menjadi suami istri ada jurang pemisah yang sangat dalam. Jurang yang sudah digali oleh leluhur kita sejak zaman dahulu kalan, dok. Iya, katanya mau nurut nasihat orang tua. Dulu aku kan sudah memberi peringatan, tapi rupanya peringatanku itu dianggap sepele. Katanya sudah tidak mau berhubungan lagi dengan Den Mas Satmiko. Lah kok sekarang malah kencan di rumah Wirokerti itu bagaimana Setianingse? Hmm? Sadar dulu, sadar. Kamu ini tersesat. Itu bukan jalan hidupmu, Nduk. Den Mas Jatmiko itu putra seorang Tumenggung. Pasti menjadi tumpuan harapan keluarganya, menjadi andalan keluarganya karena dia seorang laki-laki. Iya, Nduk. Ah, sudah berapa kali Kalian bertemu di rumah Wiro Kertindo? Uh, eh, sering, Bu. Hmm, sering lagi. Lalu apa saja yang kalian kerjakan di sana? Ya, duduk-duduk saja, Pak. Sambil berbicara tentang berbagai macam hal. Ah, <laughs> aku juga menyayangkan sikap dan Mas Miko. Dia kan keturunan priayi, keturunan ngaluhur mestinya bisa memberikan suri tauladan dan tingkah laku yang baik. Lah kok malah ngajak kencan di rumah Wirokerti? Yang diajak kok juga mau ya? Ya sudah, sudah, sudah. Aku bisa maklum namanya orang senang, nye. Tapi senang itu juga ada aturannya. Artinya, walaupun senang tidak bisa semau-maunya Orang hidup itu ada pagar-pagarnya, Setianingsih. Ya, dengar. Kalau kita berjalan ketemu pagar, ya jangan diterabas begitu saja. Nanti ada yang marah. Dan kita sendiri juga akan sakit, kan? Eh, tapi, Pak, hmm. kami tidak melakukan sesuatu yang dilarang agama ataupun tidak disenangi oleh masyarakat. Kami tidak melanggar batas pagar apapun, Pak. Ya, tapi tidak boleh, Dok. Kita ini kaulo cili, orang kecil. Tidak boleh senang sama mereka yang berasal dari keluarga ningrat, Dok. Dan Mas Jatmiko tidak pernah mempersoalkan kedudukan, pangkat, ataupun martabat seseorang, Bu. Aduh, sudahlah, sudah Setia Ningsi. Jangan nekat kamu. Ah, kecuali kalau kamu mau hidup susah. Ya, belum tentu Den Mas Jatmiko benar-benar mau mengambilmu menjadi istri, Nduk. Paling-paling istri simpanan atau selir. Kalau tidak salah, dia itu sudah punya tunangan loh. Ya, tunangannya juga putri seorang tumenggung. Nah itulah, Bu. Den Mas Jatmiko kan sudah dipertunangkan sejak kecil sama Denayu Pusmaningrum, putra Gusti Tumenggung Puspoyudo. Nah, jadi Tumenggung sama Tumenggung mau berbesanan. Loh kok tiba-tiba ada orang desa mau datang mengganggu begitu saja? Apa mereka nanti mau terima? Apa tidak membuat gegeran semuanya? Hmm? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. para pendengar sekalian, Demikianlah seri ke-12 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Guritno sebagai Panu, Tato sebagai Suropangga, Edos sebagai Mertonguno, Rifki sebagai Glendung, Nanang sebagai Demas Jatmiko, Ivon sebagai Nilura, Elsa Surya sebagai Kilura, Ajeng sebagai Setioningsi, Ari Laksono sebagai Wiro dan Asdi Suhastra, pembawa cerita.

大泽。